terhadap mereka orang-orang yang yakni punya sifat pemaaf. Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Nah, maka barang siapa yang memaafkan waslaha dan dia berbuat islah, nah maka pahala baginya. Allah Subhanahu taala. Allah tetapkan bagi orang tersebut suatu pahala. Ini sifat pemaaf. Wa fil hadithi Anak Nabi SAW alaihi wasallam di dalam hadis ya Nabi kita Muhammad SAW rawahu na Muslim dan Dermidi dalam sahih Sunan Dermidi dalam sahih Dermidi dari Abu Hurairah nam beliau bersabda ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan afin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah tidaklah berkurang satu sodako. Enam, dari hartanya seorang muslim yang dia bersodako. Ini. Pemazadallah dan tidaklah kan dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba tak kalah dia punya sifat pemaaf. Enam, kecuali yaitu satu kemuliaan. Wa aha ahadulillah dan tidaklah enam seorang yang dia punya sifat tawadu terhadap Allah Taala kecuali Allah akan angkat derajat orang tersebut. Nah ini. Ini syahid adalah wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Dan tidaklah Allah tambah kepada seorang hamba tak kala dia punya sifat pemaaf melainkan suatu kemuliaan. Allah tambah kepadanya orang tersebut yaitu satu kemuliaan, satu izzah. 6 lain ini yang ada pada diri seorang muslim ketika dia punya sifat pemaaf. Sudah kita sebutkan kemarin bagaimana kisahnya Al-Imam Ahmad Nam yang disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah Nam Alif menyebutkan tentang yakni kesabaran beliau dan punya dan kepunyaan sifat beliau itu sifat pemaaf sehingga Allah muliakan Al Imam Ahmad bin Hambal rahmatullah alaihi mendapatkan ujian yang sangat berat ya yang mana tinggal di zaman siapa pemerintah khalifah Al Al Ma'mun yang sebelumnya adalah khalifahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid di zaman Bani Abbasiyah. Nah, di zaman Bani Abbasiyah. Yang terkenal di waktu itu adalah zamannya Harun Ar-Rasyid, pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Ketika di zaman Umayyah yang terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini yang terkenal yang masyhur. Negara maju, negara adil. Nah, di zaman Abbasiyah yang masuk adalah pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Demikian. Nah, beliau punya anak yang namanya siapa? Al-Ma'mun. Beliau meninggal kemudian diganti oleh sang putranya. Nah ini. Tapi sayang, ternyata pemahamannya yakni tentang Al-Qur'an adalah makhluk, khulqul Qur'an. Al-Qur'an adalah makhluk nah ini. Kemudian bagaimana khalifah ini mengumpulkan ya mengumpulkan para ahlul hadis, mengumpulkan para ahli fikih ya, termasuk Al-Imam Ahmad. Nah, dan semua para ulama-ulama yang di situ dikumpulkan untuk menyatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi beliau nggak mau. Dan sebagian mereka ya terpaksa ada yang mengucapkan takiyah. Sebagian mereka ada yang mau terpaksa ya karena untuk keselamatan dirinya terpaksa untuk mendapatkan suatu kehidupan selamat dirinya terancam dari nyawanya karena siapa yang nggak mau bilang Al-Quran makhluk maka akan dipenggal kepalanya akan disembelih akan dibunuh nah maka banyak para ulama yang jadi korban meninggal dunia karena nggak mau mengucapkan yakni Al-Qur'an al makhluk. Sebagian mereka nam mau mengucapkan. Nah, di antaranya kalau nggak salah Al-Imam Abdurrahman Bil Mahdi Yahya Ibnu Ma'in terpaksa ya mengucapkan untuk selamatan Sebagian mereka takiyah. Takiyah. yakni seperti Ali ya, Al-Madini gurunya Imam Bukhari. Nam, beliau pakai takiyah sehingga selamat. Nam. Bagaimana takiyahnya beliau? Eh? Ucapan beliau tentang Injil ya. Makhluk Kemudian Taurat makhluk. Al-Quran makhluk. Tapi yang jauh maksudkan adalah ini jarinya. Jarinya makhluk. Nah ini. Tetap hatinya Al-Quran adalah kalang kalau Hero makhlukin. Nah, selamat. Ya, tapi yang enggak mau mengucapkan sudah dibunuh. Nah Imam Ahmad gilirannya. Dan ini butuh waktu ya. Dan jauh enggak mau yang mengucapkan sama temannya yaitu Muhammad bin Nuh ini terpaksa karena nggak mengucapkan ya dihajar dicambuk nah sampai berkali-kali sampai terus ya dicambuk kemudian dipenjarakan dalam penjara yang cukup lama dianiaya didolimi Nah, kemudian suatu saat dikumpulkan lagi ya untuk berunding mau nggak mengucapkan. Tapi alhamdulillah ketika ada khobar tentang Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia. Imam Ahmad senang dengan kabar beliau. Yang tadinya akan mungkin dibunuh ya, tapi khobar Al-Khalifah meninggal dunia. Tapi sayang juga ternyata juga menyampaikan berwasiat kepada saudaranya yaitu Al-Muqtasim Billah. Nah, saudaranya untuk melanjutkan perjuangan negaranya, nam kekhalifahannya tetap berdasarkan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah ini. Maka beliau pun melanjutkan ya perjuangan saudaranya mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Imam Ahmad disuruh mengatakan dan terus beliau tetap enggak mau ya tetap siksaan bertubi-tubi menimpa kepada beliau dengan sambukannya oleh para algojonya dan juga para komandan-komandan pasukannya di waktu itu ada Rahman ibn Ishaq. Nam, <clears throat> sangat sadisnya, sangat kerasnya menyambuk beliau sampai-sampai nam, yakni apa? Selana beliau, ya selana semacam kolor, ya tahu kolor kan? Ini ini sampai karena kerasnya sambukan terlepas, putus kolor tersebut. Demikian. Dan beliau khawatir jangan sampai tersingkap orotnya. Kemudian beliau mengadahkan, menengadahkan wajahnya ke langit, ya berdoa jangan sampai ter apa terlepas sehingga kelihatan auratnya. Dan alhamdulillah ya dengan karomah Allah taala yang Allah berikan kepadanya akhirnya tertutup kembali, nggak sampai terlepas. Nah, terus dicambuk sampai beliau pingsan. Sangat kerasnya, sangat banyaknya cambukan pada mengenai tubuh beliau. <clears throat> Kemudian pingsan ya dimasukkan ke dalam penjara ini mendapatkan suatu kedoliman yang sangat besar dari sang khalifah tersebut. Dan al-mu'tasim billah ini ya khawatir. Memang pada asalnya ya pada asalnya beliau sudah ragu tentang Al-Qur'an adalah makhluk. Keyakinan saudaranya ini meragukan. Khawatir dengan keselamatan Imam Ahmad. Nah, khawatir. Dan tak kala siuman sadar ya sang khalifah senang karena nggak sampai mati, nggak sampai meninggal dunia, berharap masih hidup dan tetap masih hidup beliau. <clears throat> Kemudian apalagi dan tak kalah ya yakni di zamannya Al Mutawakkil khalifah berikutnya dan beliau termasuk orang yang kenal sunnah, kenal hadis tentang Al-Quran adalah kalamullah makhlukin maka sang Imam Ahmad pun bebas ya. Dibebaskan dari penjaranya dan biasa seperti biasa dakwah ke orang-orang ya ke para murid-muridnya berkembang walaupun beliau sudah enam ya ini tinggal sedikit tenaganya karena banyaknya siksaan ya yang menimpa beliau lemah tubuhnya tubuhnya pun menjadi kurus karena sebab siksaan-siksaan yang bertubi-tubi menimpa kepada beliau Kemudian wasahid enam yakni beliau mengatakan kepada anaknya yaitu Abdullah tentang apa beliau memberikan maaf kepada orang-orang di kerajaan tersebut kepada orang-orang yang niksa beliau. Nah, yakni al Mu'tasim kecuali dua orang. Siapa mereka? yakni Ibnu Abi Duat. Nah, ini yang tidak dimaafkan. Tapi akhirnya nah beliau maafkan karena mengingat suatu kemuliaan ilmu. Tapi demikian, ini tentang ringkas kisah beliau. Wa an Uqbah bin Amir dan juga dari Ubah bin Amir qala Qala Rasulullah ya Uqbah ala uhbiruka bi afdal ya Uqbah maukah engkau aku beri khabar tentang yakni seutama-utamanya akhlak ahlu dunia dan akhirat. Maka kemudian meneruskan tasilu man qata'aka. Engkau menyambung terhadap orang yang memutuskan engkau. Wa tu'ti man haramaka dan engkau memberikan kepada orang yang menghalangi engkau. Wa ta'fu amman dzalamaka dan engkau memaafkan kepada orang yang dia berbuat dolim kepada kalian. Keterangan ini hadisnya doif. Waruya anna munadiyan yunadi yawmal qiyamah. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang yang menyeru seruan pada hari kiamat. Liyakum man waqwa ajruhu 'ala Allah, fala yakum illa man afa amman dolamahu. Tegaklah ya, jadikanlah, tetapkanlah untuk orang yang nam tetap pahalanya atas Allah taala. Maka tidaklah akan berdiri kecuali orang yang dia memberikan maaf kepada orang yang mendoliminya. Nah, ini juga dengan sanad yang wahin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Qala salam inna Allah rafiqun yuhibbul rifqa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha Nam lemah lembut menyenangi, mencintai kelembutan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ta 'alal unfi dan Allah Taala memberikan kepadanya kepada orang-orang yang punya sifat lemah lembut apa-apa yang tidak diberikan kepada orang yang keras. Nah, kebalikan daripada lemah lembut. Fa sahihaini min hadis Aisyah anha dan juga dalam hadis Aisyah Inna Nabi sallallahu alaihi Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli Beliau bersabda sesungguhnya Allah Taala mencintai kelah, lemah lembutan fil amr dalam satu perkara semuanya. Demikian. Ini ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan lemah lembut. Dan juga hadis ahor man Perang siapa yang man yuh yuhramul rifq yuhrimal rifqo. Barang siapa yang dia menghalangi suatu kelemahan lembutan. Enam, dia nggak mau untuk bersifat lemah lembut, maka yuhrimu al khaira. Dia akan menghalangi juga suatu kebaikan. Enam, ini orang-orang yang dia nah, menghalang-halangi untuk bersifat lemah lembut. Dia juga akan menghalang-halangi suatu kebaikan. Keterangan hadisnya adalah semua Muslim dan lain lainnya. Masya Allah ya sangat banyak tentang fadilah keutamaan lemah lembut dan senanglah enam orang-orang yang mempunyai sifat tersebut dan hati-hatilah enam terhadap orang-orang yang dia punya sifat keras kepala ya tak kala dia bertindak tak kala dia mengucapkan enam ketika datang satu nasihat-nasihat kebenaran dengan keras kepalanya. Lain ini hati-hati karena ini jauh ya jadi suatu kebaikan ketika dia tetap di atas kekerasan tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah, tanbih ya para mudais. Jadi untuk diadakan ini semacam ulangan ya atau ulangan mid semester yang pertama. Mungkin sebagian sudah, sebagian belum. Jadi untuk yang belum ya imtihan untuk mid semester yang ketiga pertama Nah, diadakan imtihan ya seperti biasa sudah mafhum Allah untuk kalangan para mudaris yang lama. Barangkali ada yang baru ya belum tahu. Nah, segera diadakan imtihan tersebut. Taib ilahuna. Wa alam bisawab ila huna tafadalu hafizakumullah.